الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini di hari terbaik di dalam satu pekan ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita di pagi hari ini menuju salah satu rumah rumah Allah dalam rangka bertakarruf beribadah mengerjakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam salat subuh berjamaah dan kita tetap bersimpuh di hadapan Allah sampai 10 kali. Dalam rangka beribadah, menambah khasanah ilmu agama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih membahagiakan kita bahwa kajian kita diselenggarakan di salah satu waktu terbaik salah satu prime time-nya waktu dalam sehari. Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bulika li ummati fi bukuriha." Umatku itu diberkahi di waktu pagi. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Hal ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, Usaha hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nama sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hal ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin mengucapkan rasa bahagia saya dan gembira saya sehingga saya bisa ketika saya bertemu dengan jamaah sekalian untuk pertama kalinya di masjid yang mulia ini karena tidak ada yang lebih membahagiakan dalam dunia ukhuwah kecuali bertemu dengan seorang mukmin yang memiliki visi dan misi yang sama. Dan pertemuan itu dilangsungkan di salah satu rumah Allah Jalla wa'ala dalam rangka beribadah. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan jika aku melihat salah satu dari Abu sunnah maka aku itu ashaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku bertemu dengan salah satu Abu sunnah wal jamaah maka seakan-akan aku sedang bertemu dengan Rasulullah eh, seakan-akan aku bertemu dengan sahabat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam apalagi kita ingin bersama zaman fitnah di mana fitnah syahwat fitnah syubhat berada di tengah-tengah kita maka kita butuh teman kita butuh saudara kita butuh ibadah yang akan menolong kita keluar dari kita ini sana syuddu dan kami akhi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kami akan menolong anda melalui saudara Anda maka tidak ada yang lebih membahagiakan kecuali bertemu dengan hati semua dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini nanti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa yang diremehkan. Telah kita ketahui bersama bahwa tugas kita ketika Allah ciptakan kita adalah untuk berhamba, untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Apa tafsir ibadah dalam ayat ini? Siapa profesor kepada dalam ini Al-Imam Mujahid Murid langsung dari Ibn Abbas Menjelaskan bahwa makna ibadah dalam ayat ini adalah Li'amurahum wa anhahum Untuk aku perintah Dan untuk aku larang Untuk aku perintah dan untuk aku larang Maka ketika seorang hamba tidak menjalankan perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib dan larangan-larangan Allah yang hukumnya haram maka ia terjatuh ke dalam dosa jatuh ke dalam dosa dan ternyata hadirin yang dirahmati oleh Allah di antara dosa-dosa tersebut ada dosa yang dilalaikan oleh manusia. Ada dosa yang disepelekan oleh kita dan masyarakat kita. Dan apabila hal itu dibiarkan, kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk mengangkat tentang waktu, apa saja dosa yang diremehkan oleh banyak manusia, yang dilalaikan oleh banyak manusia. Padahal dosa itu sangat mudah menyeret kita ke dalam alam kubur, ke dalam tragedi pada hari kiamat dan anti klimaksnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam siksa neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang dosa-dosa dilalaikan itu sangat banyak. Apalagi di zaman kita. Yang penuh dengan kita syahwat. Penuh dengan kita syubhat. Penuh dengan ketidaktahuan tentang masalah agama. Kemiskinan ilmu kita dan seterusnya. Namun yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah beberapa dosa yang sifatnya induk dan mencakup dosa-dosa lain yang dilalaikan oleh manusia. Dosa yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang diremehkan dan dilalaikan oleh banyak orang pada hari ini tidak tertariknya menuntut ilmu agama. Minimnya animo, semangat, hasrat, gairah untuk untuk mempelajari ilmu Allah, mengkaji Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Muslim yang laki-laki maupun muslim yang wanita. Faridatun ala kulli muslim wajib hukumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apabila kita mendengar kata wajib, apa yang terbesit di benak kita? wasiat kepada kita apa? Jika dikerjakan dengan ikhlas mendapatkan pahala dan kalau tidak dikerjakan dosa. Ini berapa orang sih yang tertarik untuk belajar agama? Berapa persen? Dari ratusan juta umat Islam di Indonesia yang mau melangkahkan kakinya khususnya untuk istiqamah mempelajari Allah Bukanlah Rasulullah SAW yang berusaha menghatapkan tafsir Al-Ikhlas atau an Al-Falaq, Al-Ikhlas terus sampai khatamnya tafsir juz 30 lalu juz 29 lalu mungkin mulai dari awal berapa persen dari umat Islam yang tertarik untuk menghafalkan Arba'in An-Nawawiyah. Kumpulan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang tertarik untuk duduk menghatamkan Riyadhus Salihin Umdatul Ahkam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sunan yang empat Berapa persen di antara umat Islam di Indonesia yang punya waktu untuk menghafalkan hukum hukum akidah, menghafalkan konsep rukun iman, apa iman kepada Allah, apa iman kepada malaikat, apa konsep iman kepada kita, konsep iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, sabda Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli salat kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Konsep zakat di dalam Islam. Puasa, haji dan amal-amal ibadah yang lain. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Namun ini dilalaikan ini diremehkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam lebih tertarik memenuhi mall-mall yang ada, pusat-pusat perbelanjaan, pasar-pasar di tengah-tengah kita, dibanding memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agamanya. Padahal ini wajib Apabila nah, kita tidak mengerjakan yang wajib, maka kita berdosa hadirin yang dirahmati oleh Allah. Itu untuk diri kita. Lalu bagaimana kita mengamalkan surat al tahrim ayat 6? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menjaga istri dan anak-anak dari api neraka adalah mengajarkan mereka ilmu agama Bagaimana kita bisa mengajarkan istri dan anak kita ilmu agama sedangkan kita tidak tahu ilmu agama? Ulama mengatakan fakir syai'la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Kita nggak punya uang, bagaimana kita bisa bersedekah? Bagaimana kita bisa berinfak? Kita tidak tahu makna la ilaha illallah karena kita nggak pernah belajar. Kita nggak pernah ngaji bagaimana mengajarkan anak kita la ilaha illallah. Kita tidak tahu makna wa, wa anna Rasulullah. Bagaimana kita bisa ajarkan istri kita Muhammad dan Rasulullah. Kita tidak tahu apa makna Islam, apa konsep Islam. Bagaimana kita bisa mengajarkan Islam di hadapan istri dan anak-anak? Tolongul ilmi fadilatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wajib. Ini bukan kegiatan alternatif. Ini bukan kegiatan sekunder. Kalau sempat datang, kalau nggak sempat kirim salam aja sama ustadznya. Ini harus dikerjakan. Kita harus belajar, belajar, belajar, belajar, dan belajar. Hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kunci surga kita. Ini yang akan menentukan mana surga dan mana neraka. Karena kalau kita tidak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui ibadah yang diterima oleh Allah dan ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak setiap orang yang beribadah sukses dalam ibadahnya. Tidak setiap orang yang sholat diterima sholatnya Tidak diterima eh, Tidak setiap orang yang puasa diterima puasanya Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yusalli dina sana fala lahu salat." Sesungguhnya ada seseorang yang mengerjakan salat selama 60 tahun tapi tidak ada salatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pun salatnya tidak ada yang diterima. Salat subuhnya ditolak, salat zuhurnya ditolak, salat asarnya ditolak, salat maghribnya ditolak, salat isyaknya ditolak. Kalau sholat wajib ditolak bagaimana nasib sholat sunnah? yang didiskualifikasi. Tahajudnya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Dalam jangka waktu berapa? Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, satu tahun, dua tahun? Tidak, 60 tahun. 60 tahun sholat, bukan 40 tahun hidup. 60 tahun sholat tidak ada diterima oleh Allah. Ini dan dirahmati oleh Allah. Kalau 60 tahun sholat kita tidak diterima oleh Allah, bagaimana nasib puasa kita? Bagaimana, bagaimana nasib zakat kita? Sedangkan Nabi SAW bersabda bahwa yang pertama kali dihisab adalah sholat. Dan dalam riwayat, "Idza sholahat sholahat sa'iru amali." Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya. Kalau sholat bagus, itu semuanya gampang puasa gampang, zakat mudah, itu main free pass aja oleh Allah SWT. Udah masuk, masuk, masuk, masuk. Dan sholat bagus, maka amal ibadah akan bagus semua. Tapi kalau sholat buruk, fasada sa'iru amali, maka seluruhnya buruk, seluruhnya rusak, seluruhnya dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu 60 tahun kita sholat tidak diterima oleh Allah. Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa apa penyebabnya? Nabi SAW melanjutkan hadis tersebut. Wala'allahu yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudah. Ada kasus, rukunya benar, tapi sujudnya salah. Akhirnya didiskualifikasi oleh Allah, dicoret, ditolak. Wala'allahu yutimma sujuda wa la yutimma ruku'ah. Dan ada kasus yang lain, sujudnya benar, tapi rukunya yang salah dirinya dirahmati oleh Allah. Dia tidak menjalankan hukum sholat dengan benar. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui rukuk yang benar dan rukuk yang salah? Sujud yang benar dengan sujud yang salah. Iktidal yang benar dengan iktidal yang salah. Kalau kita tidak pernah belajar. Kalau ini kita tidak pernah mengkaji. Kalau kita tidak pernah membahas hadis-hadis Nabi SAW tentang sholat. kita tidak belajar, maka ibadah kita dipertaruhkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan, orang yang tidak belajar dan tidak mau belajar, tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak mau melangkahkan kakinya untuk membuka buku-buku tafsir, buku-buku hadis, buku-buku para ulama, lalu ia terjatuh ke dalam kesalahan dalam ibadah maka tidak ada maaf bagi Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti tidak ada udur. Dalam arti dia akan berdosa. Dan ayat di akhir surat Al-Baqarah Rabbana la tu'akhidna in nasina Allah tidak berlaku bagi orang ini. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami disebabkan kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan karena kami lupa atau kami nggak tahu, kami lalai. Salah satu makna ayat ini adalah bahwa orang yang tidak tahu lalu melakukan dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita melakukan kesalahan Disebabkan kita tidak mau belajar. Kita tidak punya waktu untuk mengkaji. Kita tidak punya waktu untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada uzur. Karena ulama kita membedakan mana kesalahan karena ketidaktahuan dan mana kesalahan karena sengaja tidak tahu istiqomah untuk menjadi orang yang nggak tahu. Jadi nggak mau belajar, diundang pengajian nggak datang, diajak ngaji kitab tidak mau hadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 124 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما أشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku berpaling dari ilmuku, berpaling dari agamaku, berpaling. Apa arti berpaling? Ketika kita lagi nggak suka sama orang, lalu orang mendatang orang tersebut mendatangi kita, maka kita berpaling, kita buang muka. Mungkin kita muter balik, kita cari jalan lain. Nah, begitu juga, dapat undangan kajian, buang muka, nggak mau datang, nggak mau hadir, nggak punya waktu, Waktunya hanya untuk dunia, dunia, dunia, dunia. Gak mau datang untuk belajar itu tidak mau. Cuma berpaling. Fa'innalahu ma'isyatan bangka. Maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Penuh dengan kesengsaraan. Tidak ada kebahagiaan di sana. Tidak ada ketenangan. Hidupnya sengsara, sengsara, sengsara, dan sengsara. Walaupun dia kaya. Ini harta bukan jaminan. Harta bukan parameter kebahagiaan. Dia akan sengsara. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini? Tidak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima asyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang ini kaget dan bertanya kepada Allah, Wahai Rabbku, kenapa kau butakan mataku? Bukankah pada saat aku di dunia, aku hidup dalam kondisi bisa melihat? Kenapa aku buta sekarang? Allah Subhanahu wa taala, "Qala kadzalika atatka ayatuna." Mau tahu sebabnya? Disebabkan ketika ayat-ayat kami menyapa Anda, mendatangi Anda, Anda sengaja melupakannya. Pura-pura nggak tahu. Nah, kemarin kenapa nggak datang kajian subuh? Masih pikir hari ini, enggak kemarin. Pak. Aduh, mohon maaf saya lupa. Padahal dia tahu kajiannya menjelang kemarin yang lalu pura-pura lupa ngeles pada kita ada pura-pura lupa nggak mau tahu buang muka anda pejamkan mata anda Wakadhalika al-yawma dan hari ini Anda kami lupakan saat kita sengaja melupakan firman-firman Allah, Allah lupakan kita pada hari kiamat. Pada saat kita menutup mata, di saat firman Allah dan hadis Nabi menghampiri kita, kita tutup mata. Maka mata kita benar-benar akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat. Benar-benar ditutup, dibutakan. Ah, satu tutup dan seterusnya. harus belajar, belajar, belajar dan belajar. Karena agama kita adalah agama ilmu. Agama kita bukan agama keturunan, bukan agama fanatik, bukan hanya agama yang mengandalkan otot dan emosi. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 wala taqfu ma laisa laka bihi ilm dan janganlah anda mengikuti sesuatu yang anda tidak tahu ilmunya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula sesungguhnya pendengaran anda penglihatan anda dan hati anda semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terlambat untuk belajar. Banyak orang berpikir, makanya banyak orang berpikir datang ke majelis taklim itu hanya sekedar formalitas, bukan dosa kita orang dosa. Jadi ini perempet ke semuanya. Saat kita tidak belajar, maka dosa-dosa yang kita kerjakan karena kita tidak tahu dan dosa itu dengan mudah kita ketahui kalau kita datang ke pengajian, maka tidak ada udur. Kan itu berpaling. Bukan nggak tahu. Udur itu, maaf itu, itu kalau kita sudah berusaha belajar, sudah berusaha mencari kebenaran, sudah berusaha mengaji, tapi kita mungkin lupa. Kita hilang atau dalam proses itu kita terjatuh karena tentu saja ilmu itu tidak bisa didapatkan dalam waktu satu hari dua hari dan dalam proses belajar kita nggak tahu lalu kita kerjakan padahal itu dosa maka itu dimaafkan nggak ada masalah kalau ini niat memang nggak mau belajar kita ada istiqomah jadi orang bodoh Alhamdulillah saya jadi orang awam. Udah berapa tahun, mbak Udah 30 tahun. kok Oh, 30 tahun jadi orang awam. Harusnya jadi ulama 30 tahun. Bukan jadi orang awam. Berarti Anda nggak belajar. Ini dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar. dia ucapkan, yang perlu kita camkan. Belajar bukan hanya datang ke majelis-majelis taklim umum. Bukan hanya mendatangi tablik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." perintah. Hukum asal perintah melahirkan hukum apa? Hah? Wajib. apa tidak? Pernah dengar kaidah usul fikih ini? Al aslu fil amri yaqtadil wujud. Hukum asal perintah melahirkan hukum wajib. Dan ini kaidah kehidupan. Bukan hanya kaidah usul fikih. Kaidah kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu punya karyawan, punya karyawan, punya asisten rumah tangga atau mungkin punya pembantu dan pembantu bukan yang hina ya. Kita semua mungkin pembantu. Staf menteri pun juga membantu, Bahkan menterinya pun membantu, Kita punya pembantu. Mbak, tolong buatin nasi goreng. 15 menit nggak datang, 30 menit nggak ada, satu jam dia malah asik nyapu. Gimana? nasi goreng saya mana mbak? Belum dikerjain pak. Loh, tadi kan saya perintah. Kok oh, saya pikir cuma sunnah aja pak? Kira-kira bagaimana? Mbak, namanya perintah itu wajib. Iya Pak tidak? Iya, kan? Untuk punya sekretaris suruh ngetik, dia nggak kerjain, dia pikir itu sunnah. Anda bakal protes apa enggak? Protes, karena hukum asal perintah wajib. Itu kaidah kehidupan. Makanya hadirin, kaidah agama kita itu kaidah kehidupan. Agama kita ilmu itu tidak menawarkan kekayaan, tapi ilmu mengawal, menawarkan konsep hidup, paradigma berpikir yang benar, rumus-rumus kehidupan. Seperti ini kayak usul fikih ini, hukum asal perintah itu wajib, ini kaidah kehidupan. Dan dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran ayat 79 Allah berfirman, "Walakin kunu rabbanin perintah dan kalian harus menjadi rabbaniyyin bima kuntum tu'allimun kita ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an perintah menjadi rabbani ketika belajar agama atau mengajarkan agama apa tafsir rabbani siapa yang tahu apa tafsir rabbani Al-Imam Al-Imam Ibn Abbas tubuh Rasulullah SAW. Hadis tafsir nomor satu menjelaskan dan tafsir beliau bisa antum cek di Sahih Bukhari, di Fathul Bari. Morobani adalah orang-orang yang mempelajari ilmu secara bertahap, mulai dari hal-hal basic, hal-hal dasar, hal-hal kesarian tetapi mengakar, fondasi secara berkesinambungan, secara kontinu, secara rutin sampai perkara-perkara besar itu obat. Itu obat. Bukan hanya sekedar datang ketika tema-tema umum bukan hanya sekedar datang pada saat tablik akbar walaupun bagus dan harus kita semarakan. Tapi bukan hanya itu, Allah perintahkan kalau kita ingin belajar jadi roban. Ini diperintah. Buka buku para ulama. Kita dihatamkan juz 30 misalnya. Itu ilmu semua yang ada di sana hadir. Itu pondasi. apa arba'in nawawiyah hafalkan buku-buku tauhid dan akidah para ulama. Hafalkan riyadhus salihin. Hadir di majelis-majelis rutin. Itu ilmu. Kita tidak akan bisa merubah karakter kita kalau tidak di kajian rutin. Tidak bisa. Kajian topik akbar, tematik. Itu untuk refreshing. Untuk penyegaran. Untuk menambah semangat. Tapi berubah karakter majelis il, majelis rutin. Kan Kita ini yang dilakukan Nabi SAW di Darul Arqam? Rutin. Itu yang dilakukan para ulama. Kalau antum pergi umrah, lalu antum hadir di majlis uh, eh, masjid Nabawi atau Masjidil Haram, dan antum melihat para ulama mengajarkan ilmu, yang mereka ajarkan. Mereka ajarkan hukum hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buku-buku fikih para ulama secara rutin setiap hari atau seminggu empat kali, seminggu lima kali, atau seminggu tiga kali. Buku pertama kata, buku kedua kata, buku ketiga kata, buku keempat kata, buku kelima kata. itu dari para ulama. Dan disitulah lahir para ulama di generasi berikutnya. Di, majelis-majelis itulah lahir orang-orang yang takut kepada Allah. Dan mereka langsung baca ayatnya. Mereka langsung baca hadisnya. Mereka datang dengan kitab. Dan mereka bisa lihat langsung bahwa ini bukan hanya permainan retorika sang guru, tapi ini ada ayatnya, ini ada hadisnya, ini keterangan para ulama. Dan continue. Hadirin yang dirapati oleh itu belajar. Dan itu yang harus kita lakukan. Duduk di majlis para ustaz-ustaz kita. Ustaz-ustaz yang ada di Bali, yang ada di Denpasar, datangi majlis-majlis mereka. Hatapkan buku-buku para ulama kita dan itu indah, gitu. itu nikmat. Karena di situ ada perubahan. Di, me di metode inilah Umar itu bisa berubah karakternya jadi orang yang sangat kasar menjadi orang yang sangat penyambut dan berakhlak mulia. Kenapa? Karena rutin duduk di majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Umar datangnya hanya setahun sekali, sebulan sekali, gimana mendapatkan ilmu? Makanya Nabi sering, sering mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar ke, eh, ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, Uthman ini ditempel terus itu Nabi SAW. Nah begitu juga. Iya. Kita harus tempel terus hadis Nabi SAW. Belajar sejarah serius. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Kalau kita ingin pintar tentang ilmu matematika. Tapi kita nggak pernah hadir di kelas. Kita hanya ikut kuliah umum matematika. Kira-kira kita ngerti matematika tidak? Nah, kita harus punya belajar kurikulum Lalu kita pelajari bagaimana cara bersuci, bagaimana pahala. Fikih itu harus diselesaikan dari A sampai Z sehingga kita tahu ibadah-ibadah sehari-hari. Kita harus hafalkan rukun iman sehingga kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Kita harus pelajari syarat la ilaha illallah. Sehingga ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang melalaikan. Banyak orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk menghadiri kajian, tapi belum menyadari pentingnya majlis-majlis rutin. Makanya dilalaikan. maka itu harus dilakukan. Para ulama itu mengincar majlis-majlis rutin. Makanya Yahya bin Yahya al itu berangkat dari Spanyol ke Madinah untuk mengikuti kajian rutinnya Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Spanyol. Dari Spanyol ke Madinah. Hanya untuk mengikuti kajian rutinnya Al Imam Malik untuk menghatamkan muatok Makanya kan ada kejadian menarik antara Imam Malik dan Yahya bin Yahya al layli muridnya ini. Awalnya Imam Malik tidak sadar bahwa di tengah-tengah majelisnya ada murid dari Spanyol yang bernama Yahya bin Yahya sampai pada satu hari Madinah dikejutkan dengan rombongan gajah yang masuk kota. Ya kan, rombongan gajah masuk kota dan itu nggak pernah terjadi di kota Madinah. Begitu rombongan gajah itu mendekati Masjid Nabawi dan Imam Malik sedang mengisi kajian seperti ini, itu seluruh murid-murid bubar keluar untuk melihat gajah. Ya kan, gajah dan masuk ke sini, Hantu semua bubar, saya ditinggalin sendiri di sini untuk nonton gajah. Itu terjadi pada hari itu. Kecuali seorang muridnya. Maka Imam Malik belum sama ini orang. Dan dulu belum kenal sebelumnya. Kok yang lain kubar untuk melihat gajah, yang satu ini tetap diam, tidak beranjak dan terus menyimak penjelasan beliau. Lalu Imam Malik bertanya kepada si murid ini, siapa nama anda? Ya, kata beliau. Saya mau tanya, kenapa anda tidak keluar bersama teman-teman yang lain dan murid-muridku yang lain untuk melihat gajah? Apa kata Yahya bin Yahya Alaihi? Saya datang dari Spanyol wahai Imam Malik. Saya datang dari Spanyol jauh-jauh untuk melihat Anda, bukan melihat gajah. Jadi saya datang ke sini untuk melihat dan duduk di majelis Anda, ngapain lihat gajah? Kalau lihat gajah ngapain saya ke Madinah? Saya kafe gajah. Atau di Spanyol mungkin juga banyak gajah. Ngapain saya datang ke sini? ke sini untuk ngaji sama Anda mulai hari itu dekatlah Imam Malik dengan yang bin yang lain dan akhirnya beliau berikan manuskrip muatok kepada Yahya bin Yahya al-Laitsi dan mayoritas kitab muatok yang beredar di dunia pada hari ini itu berasal dari manuskrip Yahya bin Yahya al-Laitsi. Bayangkan betapa banyaknya pahala Yahya bin Yahya al-Laitsi. Mayoritas kitab muatok buku hadis muatok dan al eh, Muwatta adalah buku hadis paling sahih sebelum lahirnya Sahih Bukhari. Mayoritas itu berasal dari tangan Yahya bin Yahya Al-Layli. Para ulama, karena mereka tahu kajian seperti itulah orang itu akan terbentuk, orang itu akan berubah, orang itu akan menjadi baik. Karena inilah bani konsep Allah Subhanahu wa taala, metode Allah, kurikulum Allah, kalau mau berubah, duduk di kajian rutin. Kalau nggak, nggak. Nggak bisa. Ini pengalaman kita. Ketika kita berada di dunia dakwah, sebagian orang yang hadirnya hanya kajian-kajian umum, itu perubahannya sangat minim sekali. Walaupun lima tahun ngaji, walaupun tujuh tahun ngaji, walaupun sepuluh tahun ngaji, walaupun lima belas tahun ngaji, Kalau kita ingin derajat kita ditinggikan di hadapan Allah, hadirin, ingat Al-Mujadil ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman. Mungkin sampai di sini? Tidak. Dan berilmu. Berapa derajat? Beriman dan berilmu. Jadi ilmu yang kita miliki itu menentukan status kita pada hari kiamat level kita pada hari kiamat. Kenapa kita bisa belajar ilmu dunia bertahun-tahun kita nggak bisa belajar ilmu agama? Ilmu dunia kita bisa belajar bertahun-tahun. Tapi Ilmu agama nggak bisa ikut kajian rutin. Padahal mungkin nggak lima kali dalam sehari, eh, lima kali dalam sepekan, tapi mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali. Itu pun nggak belajar lima jam, enam jam, tujuh jam, Masa kalah sama anak SD? Kalau anak SD di Bali belajarnya berapa jam? Sekolah di sini berapa? Kalau di Jakarta sekarang itu kelas satu aja pulangnya bisa jam satu siang. Kelas tiga pulangnya udah jam 4 sore, jam 5 sore suka. Makanya kadang-kadang saya suka beruntung jadi anak SD era tahun 90-an. Jam 10 udah pulang, jodoh bola sudah pulang sore masih bisa main ini anak SD di Jakarta udah gak bisa main sore lah udah gak bisa main sepeda gak bisa main bola belajar ini bukan pembahasan kita sekarang jadi kalau mereka bisa kenapa kita gak bisa masa kalah sama anak SD anak SD bisa kajian kajian di Bali kalau kajian rutin itu berapa jam sekali kajian tiga jam, empat jam, ada setengah jam, dipotong salat maghrib, salat isya, ini pada 45 menit atau satu jam lah. Atau paling salat ada salat subuh seperti ini, kita rencana selesai jam berapa? Jam 10, jam 11 10 menit lagi katanya sampai Sebentar, mana bisa? kepada antum semua. Di apa di perusahaan-perusahaan di Bali Atau di pemerintahan. Kalau ada orang hari ini datang membawa selembar kertas ijazah SD-nya untuk melamar pekerjaan, kira-kira diterima atau tidak? Tapi pintar loh dia orang. Hanya saja dia tidak punya keahlian, tidak punya ketangkasan, tidak punya pengalaman kecuali belajar 6 tahun di SD. Kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 ranking 1, kelas 6 juara kelas atau juara sekolah. Tapi hanya SD aja, kira-kira diterima apa tidak? Nggak diterima, di Jakarta nggak diterima. Minimal SMA kan? Kan fakta yang menarik. Apa maksudnya Ustaz? Simpel aja. Jangan berharap sukses di dunia kalau modal Anda hanya belajar 6 tahun. Gak kepake sekarang. Gak kepake, Anda harus belajar lagi. Hanya modal 6 tahun, Anda gak bisa sukses di dunia sekarang. Dan dipakai orang. Tanpa mengurangi rasa hormat kita, itulah dunia sekarang. Dan dipakai. Kalau dipakai mungkin karena ada relasi, itu pun gak akan meningkat karirnya. Kecuali kalau dia belajar langsung di SD, tapi dia punya keahlian lain belajar di tempat lain. Yang saya titik beratkan, dia hanya belajar 6 tahun aja, stop titik gitu. Gak kepake. Gak kepake di mana? Di mana? Di dunia. Dunia yang apa? Dunia yang hina. Dunia yang rendah dunia semu. Kalau enam tahun belajar tidak kepakai di dunia yang hina, mungkinkah sukses di akhirat hanya belajar seadanya? Rugi namanya apa yang disampaikan dalam tersebut? Mungkinkah? Wal akhiratu khairul laka minal ula kata Allah. Dan akhirat itu lebih baik, lebih bergengsi daripada dunia. di ITB misalnya atau di uh, Universitas Negeri di Bali apa? Budayana. Kalau sukses di Budayana, kumlot di Budayana harus belajar. Mungkin kak kumlot di Harvard University tanpa belajar? Nggak mau, Nggak ada yang percaya. Diketahui orang kita kalau ngomong begitu. Kenapa demikian? Karena Harvard lebih bergensi daripada Budayana. Kan lebih bergensi daripada ITB e dan Allah berfirman wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih bergengsi daripada dunia. Kalau dunia saja nggak cukup enam tahun dan itu belajar tiap hari loh. Kalau mungkin ke akhirat seadanya, hanya sekedar datang aja, hanya sekedar lewat saja, nggak mungkin, mustahil. bisa untuk ilmu dunia, nggak bisa untuk ilmu akhirat. Silakan belajar ilmu dunia, nggak ada masalah. Dan bagus. Dan banyak yang fardu kifayah. Tapi pertanyaannya, kalau kita bisa punya waktu untuk dunia, kenapa tidak dengan ilmu akhirat? Saya ingin bertanya, ilmu dunia kita kepakai 100% apa tidak? Siapa di antara antum yang pada saat hidup atau benar-benar menjalani kehidupan menggunakan seluruh ilmu yang dipelajari di SMA-nya? Kalau saya SMA dari SD deh, SD. SD itu kan belajar basic semua ya. Siapa ketika belajar pakai rumus logaritma siapa? Nah, kalau nawar pakai rumus luas jajaran jenjang, saya masih ingat luas jajaran jenjang. Lupa. Kenapa lupa? Karena nggak dipakai. Jadi bisa belajar ilmu yang nggak nggak 100% dipakai tuh kita bisa. Bahkan begitu kita punya anak dan cucu, kita motivasi anak kita untuk belajar ilmu tersebut. Saya belum pernah melihat ada orang yang menasihati anaknya ketika lagi belajar ke anak, kata dia, nah kalau belajar jangan terlalu serius, itu tuh nggak nggak semuanya kepake. Papa nih pengalaman, kan ada yang bilang begitu. Selalu bilang belajar yang rajin ya nak, belajar yang rajin ya nak, belajar yang rajin ya nak. Karena kita tahu nggak semua ilmu itu kepake. Enggak semuanya kepake. Tapi tetap dimotivasi belajar yang rajin ya nak. Kalau itu bisa untuk ilmu yang enggak semuanya kepake, bagaimana dengan ilmu akhirat yang 100% kepake dan enggak usah tunggu. Itu tambahnya dari kita kerjanya berbeda dengan fakultas yang kita pilih waktu itu dalam ilmu agama. Hari pertama kepake 100%. Kenapa demikian? Karena di hari pertama kita akan didatangi oleh dua malaikat di dalam kubur. Dalam hadis Barra bin Azim dan mereka akan bertanya man rabbuka wa madinuka wa man rajulul ladzi bu'itsa fitu Siapa Rabbmu? Dan apa agamamu? Dan siapa Rabb? Siapa Rasul yang diutus di tengah-tengah dirimu? Dan tahukah ada pertanyaan keempat dalam hadis dari Imam Ahmad? Allah akan bertanya tentang ilmu agama kita. Apa saja yang sudah dipelajari? Dan pada hari kiamat kaki kita tidak akan beranjak dari sisi Allah hatta yusalan arba sampai ditanya tentang empat perkara. Dan pertanyaan pertama wa an fi fima amila bih. di salah satu pertanyaan yang Nabi eh, Allah bertanya tentang ilmu kita dan bagaimana kita mengamalkan ilmu kita tersebut. Ilmu kita ditanya semuanya kepake oleh karena itu pentingnya mempelajari ilmu adab dengan metode Allah bukan dengan metode kita metode Allah dan metode Allah Subhanahu wa taala termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 79 Jadilah kan kalian orang-orang rohbani yang belajar ilmu bukan hanya ketika ada event-event tertentu saja, namun bertahap, rutin, continue, mulai dari perkara-perkara basic, perkara-perkara dasar, keseharian, namun yang mengakar secara pelan-pelan dan bertahap sampai ke masalah-masalah besar itu rubat ini yang perlu kita camkan bersama-sama nah ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa menit lagi sih sebetulnya yang Estimasi berapa menit lagi? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kedua kurang memperhatikan amalan-amalan hati. Kurang memperhatikan amalan-amalan hati. Ini penting. Dan ini yang dilupakan. Termasuk sebagian yang sudah belajar agama, yang sudah mengaji, yang sudah mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibnu Qudama rahimahullah dan Al-Imam Ibnu Qudama adalah seorang ulama besar dan beliau salah satu murid dari siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Salah satu ulama ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan ini penting. Perbedaan kita dengan ulama-ulama terdahulu, ulama salafus saleh, ulama-ulama klasik. Kita menghabiskan mayoritas waktu kita untuk amalan-amalan zahir. Sedangkan mereka menghabiskan mayoritas waktu mereka untuk amalan-amalan batin dan hati. Para ulama dulu konsentrasi utama beliau mereka sama bagaimana menjaga keikhlasan menambah keyakinan yakin sama Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdir, sabar ketika berhadapan pada musibah, lapang dada ketika berhadapan dengan kesalahan saudaranya, khusyuk ketika sholat dan ibadah, tawadu dan segenap amalan-amalan hati lainnya tanpa meremehkan amalan-amalan zahir tentu saja. Tapi fokus utama, prioritas utama amalan hati. Sedangkan orang-orang zaman sekarang kata yang Qudamah fokus yang paling utamanya adalah amalan-amalan zahir. sudah pakai atribut tertentu sudah merasa pasti masuk surga. Hadirin penampilan itu penting, tidak ada yang boleh memperdebatkan. Tapi penampilan saja nggak cukup, nggak cukup. Saya ingin tanya orang munafik sama Nabi, penampilannya sama tidak dengan Nabi? Sama. Tapi fidaril asfali minan nar. Tapi berada di perang neraka. melihat orang yang berpikir pokoknya kalau sunnah itu penampilan berubah terlepas ikhlas apa enggak ikhlas tawadu apa enggak tawadu ridho terhadap takdir apa tidak terlepas enggak pernah khusyuk ketika sholat yang penting penampilan berubah ini atau hanya sibuk mengerjakan amalan-amalan dohir yang lain seperti sholat puasa, zakat, zikir, ngaji cuma menata hati, udah ikhlas apa belum ketika sholat? Khusyuk apa enggak? Bisa menghayati atau tidak? Ketika membaca Al-Quran, meresapi apa tidak? Ketika membaca doa-doa keseharian, itu benar-benar direnungkan apa tidak dengan hatinya? Itu yang membuat banyak orang gagal jadi gagalnya seseorang masuk surga bukan hanya sekedar tidak beribadah. Tapi di antara sebab kegagalan adalah semangat beribadah amal zahir tapi lupa menata hati. Saya ingin tanya, orang yang sholat 80 tahun tapi ria masuk surga apa enggak? Ria syirik. Bukan karena lupa menata hati. Bisa berarti kita nggak perlu memperhatikan amalan-amalan zahir loh. Keliru. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam segumpal dalam jasad seseorang ada segumpal daging. salah, Idza salah salahal jasadu kullu. Kalau daging itu baik maka baiklah seluruh anggota badan. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila daging itu rusak maka rusaklah seluruh anggota badan. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah daging tersebut adalah kalbu atau hati kalau terjemahan populer kita. Inilah cerdasnya ulama. Jadi ketika mereka memfokuskan dan memprioritaskan hati, karena mereka paham kalau hati mereka baik, sholat akan bagus, mikir akan bagus, puasa akan bagus, haji akan bagus, ngaji akan semangat. Tapi kalau keikhlasan sudah rusak, sudah ada kepentingan, sudah ada tendensi di sana, sudah ada pencitraan di sana. Semuanya bahasa basi. Semuanya formalitas. Dan tidak ada perkembangan. Sebagaimana orang munafik bertahun-tahun bersama Nabi nggak ada kemajuan karena tidak menata hati. dan nas orang munafik itu ria hatinya kotor tidak ada keikhlasan yang akan dilupakan Karena itu hadirin yang dirasakan Jangan puas dengan amalan-amalan dohir kita. Kalau amalan hati kita masih jauh dari ideal. Oke, okay. sholat kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi, tapi berapa persen yang khusyuk? Itu kan pertanyaan. Dan ini yang berat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau materi kita pada pagi hari ini tentang sifat wudhu Nabi. Insya Allah ketika antum wudhu jam 9 untuk sholat tuhan, wudhunya udah benar semua. Paling istimsyak aja kesusahan. Selebihnya gampang. Dan itu pun hanya satu dua hari aja bisa insya Allah. Tapi kalau materi kita pada hari ini tetap kehusuan, kira-kira Tuhan sudah bisa sholat tuhan dalam khusyuk? Itu tahunan Bahkan sebagian para ulama dulu Ishrina sana Saya ini memperjuangkan musuh 20 tahun itu sebabnya mengapa mereka memprioritaskan masalah mati Bukan meremehkan, gak ada ceritanya para ulama meremehkan sholat Meremehkan puasa Bagaimana kita bisa meremehkan Allah berfirman dalam surat Al-Hajj 32, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa mengagungkan, mensyiarkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bukti ketakwaan di dalam hati. Tapi mereka memprioritaskan hati karena mereka paham betapa besarnya peran hati ini. Abu Hurairah mengatakan, "Al-qalbu malikun wal a'dhamu junadun." Hati itu raja, dan yang lain itu tentara dan pembantu serta pasukannya. Kalau raja sudah kita pegang, yang lain enak kita kontrol. Kalau kepala sukunya sudah memegang, yang lain lebih mudah untuk antum taklukkan. Tapi kalau antum pegang kopralnya, atau bisa taklukkan yang bintang empat, nggak bisa. oh, cuma relasi kita cuma kopral, jadi nah, ini dirahmati oleh Allah. Ini dosa yang sering dilalaikan. Dan itu dosa fatal. Ketika kita sholat gak ikhlas, itu bukan surga yang kita dapat. Ada neraka yang menghadap kita. Ada kata itu hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaik. Kalau hati baik lisan akan baik. Makanya saya katakan di awal, dosa-dosa yang dilalaikan itu banyak. Maka kita bahas induknya. Sebagai sebagian dosen lain itu gibah. Tapi larinya gibah, mentok-mentoknya kemana? Hati lagi. Kalau hati kita penuh dengan rasa cinta kepada saudara kita, mana mau kita nikam dia dari belakang? Mana mau kita jatuhkan dia? Itu kan karena hati kita rusak. Karena tidak ada rasa cinta kepada umat Islam di dalam hati kita. Makanya kita gibahin orang, kita fitnah orang. Tapi kalau kita dipenuhi dengan rasa rahmat. Lihat Mu'ad bin Jabal. Ketika ada orang yang mengkritik Ka'ab bin Malik. Mu'ad mengatakan, Bik sama kulta, eh, jaga omongan anda. Jangan suka gibain orang. Karena hakim beliau penuh dengan rasa cinta kepada sahabatnya. Maka ketika mendengar sahabatnya digibain, anda baru saja mengucapkan hal yang buruk, jaga omongan anda. Hadis Bukhari sekarang banyak orang yang diam ketika saudaranya dilecehkan, saudaranya dijelek jeleki saudaranya digibahi, saudaranya difitnah, sholat baru hamin satu tahun diturunkan oleh Allah dalam bentuk sholat lima waktu. Berarti selebihnya apa? Hati, hati, hati dan hati. Pusat bukannya akidah, ya akidah kan intinya di hati. La ilaha illallah kan yang harus menghujam di dalam hati. Karena Nabi sangat sadar bahwa ini yang berubah kalau hati sudah ikhlas, hati sudah tunduk untuk membuat satu kota, membuat khobarnya hanya butuh satu ayat, hanya butuh satu hari, hanya butuh memutus seseorang dan menciarkan ala innal khamra qad hurrimat, ala innal khamra qad Ketahuilah, khamar baru saja diharamkan, ketahuilah khamar baru saja diharamkan. Maka kita tahu bersama, Madinah langsung banjir khamar seluruh para sahabat membuang kamar masing-masing. Yang ada di botol dibuang seperti ini botolnya. Yang baru mau minum khamar seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik pada saat itu baru saja mau menikmati khamar. Kalau bahasa kita mereka baru mau khamar morning nih. Kita kan kopi morning. Anas khamar morning. Begitu mau diminum, baru mendengar ada suara utusan Nabi SAW langsung dibuang Sebagian ada yang terlanjur minum. Kalau antum yang terlanjur minum, kira-kira apa antum bilang? Alhamdulillah, untuk minum sebelumnya. Tapi mereka memasukkan dari telunjuk mereka ke dalam tenggorokan dan dimuntahkan kembali. Hanya satu ayat dan tidak lebih dari satu kali 24 jam Madinah bersih dari khamar. Sedangkan kita untuk membuat koma tidak ada di Indomaret dan teman-temannya ini susah banget. Gak boleh sebut merek ya. ya. Itu yang itu dihapus aja, kita ulang lagi. Untuk menghilangkan nomor di minimarket. Minimarket kan bukan nama. Tapi tapi tetap aja konotasinya itu bukan nama. Minimarket bayangkan pro dan kontra, pro dan kontra, pro dan kontra. Takut kehilangan devisa, takut kehilangan turis. Nauzubillah. Mana iman kepada Allah? Mana iman yang meyakini eh, yang meyakini Allah itu Ar-Razzaq? Mana iman yang meyakini wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la Ini bukan menghilangkan khamar dari Indonesia loh. Menghilangkan khamar dari minimarket susahnya setelah mati. Kenapa? Karena amalan hati. Bukan karena sholat nggak sholat. Itu yang protes juga sholat. Yang nggak terima itu sholat. Kalau orang mau puasa, hati yang gimana? karena itu, dosa yang sering dilalaikan karena tidak pernah hati. inti dari agama kita, inti dari kebaikan dan inti dari kehancuran. dua. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Berasa ingin bertanya atau memberikan koreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima kasih Jazakallah Khair atas pertanyaannya. E, pertanyaan yang bermanfaat. Bagaimana dengan fenomena sekarang, ternyata sekarang bahwa Amaran hati itu tidak masuk kurikulum di sekolah-sekolah formal kita, tidak diajarkan. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut ini? Hadirin sekalian, Nabi SAW sampai dalam hadis Bukhari, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun Setiap kalian adalah pemimpin setiap Anda adalah pemimpin dan kita akan ditanya tentang orang-orang yang kita pimpin. Menteri Pendidikan dan Budaya pemimpin. Orang-orang di Departemen Pendidikan pemimpin. Tapi jangan lupa kita pun orang tua pemimpin. Kalau kita bahas dari puncak nggak akan selesai dan nggak ada manfaatnya untuk kita pribadi ya. Karena pun tidak akan berubah tidak akan merubah kurung. Tapi yang saya ingin tekankan, jangan mengharapkan orang lain. Jangan mengandalkan orang lain, apalagi ini berkaitan dengan buah hati kita. Dan tugas orang tua bukan memasukkan anak ke sekolah, tapi mendidik. Tidak ada dalil tugas orang tua memasukkan anaknya ke sekolah. Ibu Umar, saya ingin tanya, TPA-nya di mana? Ibnu Umar LC-nya di mana? Kan? ada. Belum Umar kita tahu. Jadi kita harus ke sekolah. Dan ketika kita masukkan anak kita ke sekolah bukan berarti kita cuci tangan kan? Dan ini saya rasa kita sudah sepakat. Artinya ketika sekolah tidak memberikan beberapa hal khususnya hal-hal yang penting, hal-hal yang fundamental, maka jelas ini kewajiban orang tua. Bahkan ketika sekolah mengajarkan hal itu semua, itu pun juga kewajiban orang tua. Warajulu ra'in wa mas'ulun wa mas'ulun an eh, kullukum ra'in wa kullukum Seseorang adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanya tentang orang-orang yang kita pimpin dan laki-laki akan ditanya tentang istri dan anak-anak. Wanita akan ditanya tentang anak-anaknya. Jadi itu kewajiban kita. Kita harus mengajarkan amalan-amalan hati kepada anak-anak kita dan jangan tunggu pihak sekolah. Lebih baik energi yang di, dikeluarkan untuk misalnya mengkomplek sekolah, memberikan kritik kepada sekolah, memperjuangkan kurikulum tersebut, itu kita arahkan untuk mengajarkan dan mendidik anak kita. Karena itu proses panjang sekali. Oleh karena itu, kita sekalian, kita yang mendidik. Bahkan, justru mungkin ini hikmahnya sehingga kita bisa total. Hadirin, seharusnya masalah-masalah fundamental, masalah-masalah prinsip, masalah-masalah basic kita tidak berikan kepada orang lain. Kita harus ngajar. Jadi kita harus punya prinsip anak saya harus bisa baca Quran itu dari saya, bukan dari ustadz atau Ustadahnya, bukan dari sekolahnya. Kenapa demikian? Karena kalau anak kita bisa baca Al-Quran dari kita, maka setiap dia baca Quran kita dapat pahalanya. Kalau dia belajar dari guru gajinya, guru gajinya dapat pahala, rugi kita. Karena itu anak-anak kita. Atau kalau nggak bisa, seideal itu paling enggak kita punya prinsip anak kita bisa baca Al-Fatihah dari kita. Paling enggak Al-Fatihah karena kalau anak kita bisa baca Al-Fatihah dari kita minimal dia baca Al-Fatihah berapa kali? 17 kali. Itu kalau nggak pernah salat sunnah. Kalau salat sunnah di atas 17 kali. Berarti kan itu pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Selebihnya ah, itu urusan dulu gajinya. Saya nggak terlalu jago dalam masalah tajwid. Tapi Al-Fatihah itu harus bisa dari saya. Itu prinsip orang tua. Pokoknya anak saya harus bisa sholat itu dari saya. Adapun fikih-fikih yang detailnya, dalil-dalilnya itu urusan ustadznya deh. Tapi gerakan-gerakan sholat yang simpel, yang sifatnya praktis itu dari saya, ayahnya atau ibunya. Karena dengan demikian, maka setiap anak kita sholat kita dapat paham. Jadi kalau anak kita bisa sholat dari kita, maka setiap hari kita dapat dua pahala salat subuh, dua uh, salat duhur, dua salat asar, dua salat maghrib dan dua salat isya. Itu kalau anaknya satu, kalau anaknya tiga belas, empat belas salat subuh, empat belas salat duhur, empat belas salat asar, empat belas salat maghrib, empat belas salat isya. Dan kalau anak kita sholat tahajud, kita tidur kita dapat pahala. Nah, mereka belajar sholat tadi Begitu juga anak saya harus belajar la ilaha illallah dari saya. Karena la ilaha illallah boleh nggak dipisahkan dari diri kita walaupun satu menit? Nggak boleh. La ilaha illallah harus menancap satu kali 24 jam sehari, tujuh kali 24 jam sepekan. Maka dia harus tahu dari saya. Adapun dalil-dalil perinciannya itu satu ustaznya deh. Tapi makna la ilaha illallah itu dari saya. Keyakinan la ilaha illallah itu dari saya. Begitu juga dengan keikhlasan, sabar, itu dari saya. Jangan kita kasih ke orang lain. Jadi kalau perlu, Pak, Pak Guru jangan ngajarkan ini, ini porsi saya. Bapak ajarin matematika aja, terserah. Nggak, ajarin kimia saja. Hal ini buat saya, karena saya mau dapat pahalanya. Walau dalam mungkin itu buat saya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Iya, terima kasih Jazakallahu Khair atas pertanyaannya. Uh, bagaimana kalau kita ingin belajar agama khususnya generasi muda, ah, bagaimana kita memulainya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fase kita al-ahad al-muhim, mulailah dari yang terpenting, baru yang penting dan begitu seterusnya dan mulailah dari basic nah, dalam semua bidang kalau kita ingin kuasai back to basic kembali kepada dasar basic begitu juga dengan agama harus mulai dari basic mulai dari akidah konsep prinsip beragama lalu ibadah-ibadah sehari-hari yang wajib ayat Sholat. Kalau masuk Ramadan, puasa Ramadan. Lalu kalau kita orang kaya atau masuk ke haram kita harus zakat. Kalau kita suami, kita harus tahu hak eh, kewajiban dan hak suami. Kalau kita istri, hak dan kewajiban istri. Kalau kita belum menikah, kita harus tahu uh, hukum yang berkaitan dengan status kita sebagai seorang anak sebagai seorang keponakan, sebagai seorang anggota keluarga besar dalam rangka silaturahim, sebagai teman dan seterusnya. Mulai dari hal itu, yang fardu-fardu ain dulu yang kita eh, kerjakan yang bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mulai dari materi akidah dan ibadah praktis sehari-hari yang fardu ain terus sekali lagi pelajari akhlak mulai dari skop yang paling kecil. Kalau kita punya waktu dan maaf dan belajarnya sekali lagi rutin gitu Ikuti kajian eh, majelis-majelis akidah, majelis ilmu yang mempelajari fikih, hadis, buka buku fikih para ulama. Ikuti kajian tentang akhlak misalnya yang Shalihin, itu penting. Nah kalau kita punya wabah apalagi ini pertanyaannya lebih mengkucut ke anak muda. Kalau kita bisa pelajari fardu Kifah itu bagus, pelajari bahasa Arab. Kalau memang ada kelas bahasa Arab, ikuti bahasa Arab. Sehingga kita bisa baca kitab. Karena kalau kita baca buku terjemahan, kita lagi membaca bahasa penerjemah. Dan sebagian terjemahannya berbeda dengan aslinya. Saya ada kajian Mukhtasar bin al Qasidin di Jakarta. Itu uh, buku terjemahnya banyak sekali kesalahan, banyak sekali kesalahan. Jadi itu baru satu buku. Walaupun kita juga tidak boleh ada estimate atau memukul rata, mengeneralisir semua penerjemah tidak banyak penerjemah bagus-bagus. Tapi yang jelas beda lah belajar bahasa langsung ulama dengan membaca bahasa penerjemah. Kan imannya beda, ilmunya beda, takwanya beda, berkahnya pasti beda. Oleh karena itu ini perlu kita uh, e, catat. Nah, jadi bahasa Arab. lah dan uh, setelah itu kembangkan baca kitab dan e, sebenarnya bisa banyak teman-teman yang berhasil dan dengan bisa belajar bahasa Arab kita punya kesempatan yang sangat luas untuk mengembangkan ilmu kita dan buat schedule yang baik. Hadirin, nggak perlu seluruh majelis taklim di Bali itu kita datangi nggak perlu, tapi kita punya schedule. Oh saya harus datangi majelis arba'in, ada solehin, kita butuh tauhid, dan rutinkan aja. Yang lain itu mungkin karena waktu kita kita harus pintar pinter waktu-waktu dan yang keempat bahasa Arab pun fokus di situ. Yang penting fokus, bukan semuanya didatangi tidak tapi fokus dengan yang ada dan punya kurikulum. Sedikit tapi ada kurikulum, punya sistematis itu lebih bagus daripada banyak tapi nggak terkontrol. Mungkin itu yang bisa dilakukan dan cara saya konsultasikan dengan pusat-pusat atom di sini. Konsultasikan dengan pusat-pusat atom di sini. Karena dekat dengan pusat itu penting. Konsultasikan dengan Ustaz Fauzi, Hafidullah, Ustaz Ainur Rafiq, Hafidullah dan seterusnya. Jadi sekali lagi konsultasikan dengan ustaz-ustaz kita di sini dan yang lain ustaz-ustaz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW agar kita tidak salah arah. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini terima kasih untuk Fema atas atensi dan uh, perhatiannya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya uh, eh, sudah terhormat bisa bersama antum pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.